Mitra bisnis, Dewan Perwakilan Daerah mengusulkan agar calon presiden bisa berasal dari calon independen atau perseorangan. Saat ini calon presiden hanya bisa diusulkan partai politik peserta pemilu sebelum pelaksanaan pemilu. Untuk membicarakan usulan tersebut, segera kita berbincang dengan Sofyan Wanandi. Pak Sofyan, Bagaimana pendapat Anda mengenai calon presiden independen atau perseorangan itu? Kalau saya melihat itu kan tidak mungkin. Yang bikin undang-undang itu partai-partai politik yang mewakili kita di parlemen. Bagaimana you mau independen? Ya juga saya lihat pengalaman kita mau gubernur, bupati, wali kota di independen-independen itu juga nggak ada yang menang. Mereka nggak punya organisasi, cuma mau pribadi-pribadi aja. Saya pikir itu susah lah. Ya, tapi ya coba aja kalau memang ada gunanya untuk eh, untuk ini, untuk meramaikan demokrasi kita <laughs> ya silahkan saja. Tapi kenyataannya itu tidak gampang apa siapa yang membuat undang-undang mereka sudah susah-susah untuk langsung kasih independen yang calon independen saya pikir yang bikin undang-undangnya mana mau itu kan itu kan cuma kita wishful thinking aja ya tapi kalau bahwa berdemokrasi asal bunyi semua boleh bunyi ya biar aja kan biar aja saling <laughs> berbunyi supaya kasih lihat kita demokrasinya kan tapi saya lihat kemungkinan untuk ada itu sih kecil sekali lah. Tapi menurut Anda bagus tidak sih adanya calon presiden independen itu Pak? Bagus sih bagus saja, tapi apa dia mungkin menang? Dia punya organisasi apa? Lu <laughs> teriak di sini rakyat kita 240 <laughs> juta di seluruh republik yang memilih itu kenal siapa sama dia? Bagaimana ya caranya menjual diri supaya menang? Kan mau calon independen itu juga mesti keluarkan duit dan lain-lain. Organisasi apa ini yang mau pakai? untuk bisa menang. Kalau dia tidak punya juga di mana-mana itu, bagaimana dia bisa dipilih? Itu kan yang enggak-enggak aja kita di organisasi pengusaha aja. Susah untuk calon independen <laughs> itu apalagi organisasi seperti sepilih presiden dan lain-lain ya. Saya pikir kita ini terlalu banyak berteori-teori, jangan baca buku-buku teori-teori lah. Lihat aja kenyataannya gampang nggak itu. Milih kepala kampung aja susah. Ya kan, jadi saya pikir udahlah kita ini yang yang tidak perlu-perlu itu nggak usah diributkan lah. Pilih aja yang terbaik dan cari yang terbaik daripada itu. Rakyat kita juga jangan hanya sesaat aja, ya tuh dibayar lima puluh ribu milih si A. Tapi setelah itu marah-marah karena yang si A nak memperjuangkan <laughs> kepentingan dia. Bagaimana? Semua suara bisa diperjual diperjualbelikan gitu kan juga merusak kita. Tapi ya sudahlah, ini memang kita mesti kita mesti menurut saya bahasa transisi kita harus belajar, rakyat kita juga harus dididik dan lain-lain. Nah, pelan-pelan lah ini terjadi mungkin demokrasi yang sehat betul itu baru terjadi uh, bang 10-20 tahun lagi. Sekarang ini ya, sudah kita harus segala percobaan itu harus kita kita harus alami. Mudah-mudahan bisa lebih cepat lebih baik itu aja yang saya harapkan. Demikian Sofian Wanandi, saya Kiki Wijaya.